tidak ada satu kenikmatan pun yang Allah berikan yang kita rasakan melainkan itu datang dari si Allah Subhanahu wa taala. Wa asbagha 'alaikum ni'amahu dhahiratan wa batinah. Allah yang memberikan dan menyempurnakan atas kalian wahai sekalian manusia seluruh kenikmatannya baik yang zahir ataupun yang batin. Baik itu yang kita rasakan oleh jasmani dan tubuh-tubuh kita ataupun secara batin yang kita rasakan yang dirasakan oleh hati-hati kita wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim fil ayah innal insana ladzalumun kafar bahwa apabila kalian baik sekalian manusia Berusaha untuk menghitung nikmat nikmat yang Allah berikan kepada kalian niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala la ghafurur rahim Maha pengampun lagi Maha penyayang dalam ayat yang lain sesungguhnya manusia itu zalumun kafar orang senantiasa berbuat zalim dan kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala oleh karena itu ayo ikhwah di antara kenikmatan yang besar yang Allah berikan kepada kita setelah nikmatul Islam wal iman adalah nikmat untuk bisa bermujalasah bermajelis ilmu yang kita menghadirinya yang kita bersimpuh di dalamnya dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan terlebih di zaman kita yang penuh dengan fitnah maka tentunya ini merupakan taufik anugerah dan bimbingan yang luar biasa yang tidak akan dirasakan nikmat ini melainkan ketika seorang telah terhalangi untuk merasakannya satu nikmat akan terasa bahwa itu nikmat ketika nikmat itu hilang dari seseorang. Oleh karena itu ayo ikhwah rahimakumullah di zaman yang penuh dengan fitnah baik itu terkait dengan syubhat demikian pula syahwat Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita taufik dan hidayah untuk bisa berusaha taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini amalan yang besar. Duduknya, bersimpuhnya seorang muslim dalam majelis ilmu itu bukan perkara yang sepele. Perkara yang sangat agung. Nikmat yang luar biasa. Dan ini bagian dari ibadah. Oleh karena itu di dalam hadis yang sahih muttafaqun alaih dari Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhu kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam al ibadatu fil haraj ka hijratin ilayya bahwa beribadah di zaman fitnah maka itu seperti ya, seorang berhijrah ke Madinatul Nabi. Ya. Kita bisa bayangkan bagaimana kondisi para sahabat di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan kondisi yang serba susah kondisi yang serba sulit tidak ada kendaraan yang bagus seperti sekarang paling banter ibil unta bahkan tidak sedikit di antara para sahabat mereka tidak memiliki apa-apa kecuali iman yang tertanam dalam hati mereka. Namun toh hal ini tidak menghalangi mereka untuk taat kepada Allah, menjalankan perintah Allah hijrah dari Mekah menuju Madinah. Di antara mereka ada yang berkendaraan dengan unta, dengan kuda, dengan keledai, bahkan berjalan kaki. Maka Allah Subhanahu wa taala memuji dan mengabadikan nama-nama mereka di dalam Al-Quran sampai hari kiamat di mana mereka dinamakan dengan Al-Muhajiru orang-orang yang berhijrah dengan disebutkan berbagai macam keutamaan dan jaminan jannah dari Allah Subhanahu wa taala dengan sebab amalan mereka. Nah ini disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bahwa ganjaran yang besar ini bisa diraih oleh orang-orang yang hidup belakangan setelah zaman para sahabat ketika mereka bisa beribadah di zaman fitnah. Ketika mayoritas manusia mereka bergelimang dengan perbuatan kemaksiatan, sibuk dengan perkara dunia, lalai dengan akhirah. Namun seorang muslim ini dia berusaha, berusaha dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa berada di atas al-haq, di atas iman, di atas Islam yang sahih. Maka kata Nabi, pahalanya seperti orang yang berhijrah dari Mekah menuju Madinah. Para ulama menyebutkan, kenapa orang yang beribadah di zaman fitnah itu seperti seorang yang berhijrah seperti kondisi seorang sahabat yang berhijrah dari Mekah menuju Madinah. Di antara para ulama menyebutkan bahwa di antara alasannya adalah karena adanya kemiripan dalam hal kesulitan. Ya, sulitnya beribadah di zaman fitnah itu seperti sulitnya beribadah ya, di awal-awal Islam. Ya, sehingga dalam hal ini ganjaran mereka sama. Meskipun tentunya kita mengatakan dan meyakini bahwa para sahabat jauh derajatnya dan ketinggian kemuliaannya di atas orang-orang yang hidup belakangan. Terlebih kita. Namun di sini Rasulullah alaihi salatu wasalam seakan-akan menghibur dan menghasung serta memberikan dorongan, motivasi kepada kita semuanya. Meskipun kita tidak seperti sahabat, meskipun kita bukan sahabat, namun kita ditawarkan dengan satu amalan yang mirip dengan amalan mereka. Yaitu berusaha untuk menjaga dan istiqomah di atas ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala. Ini penafsiran yang pertama. Bahwa adanya kemiripan adanya kesulitan yang sama antara para sahabat yang beribadah taat kepada Allah di awal-awal Islam dengan kondisi seorang muslim yang beribadah di zaman fitnah. Penafsiran yang kedua ada disebabkan karena sedikitnya orang yang mengamalkan. Ya. Kita perhatikan jumlah kaum muslimin yang mereka tergerak hatinya untuk datang ke rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala untuk menghadiri durus, menghadiri majlis-majlis ilmu yang dikaji di dalamnya Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan pemahaman yang benar di atas pemahaman para sahabat. Berapa banyak di antara mereka? Meskipun masjid ini penuh, ya, anggap sampai luber sampai ke teras sana Ya. anggap 10 ribu misalnya. dibandingkan dengan jumlah mayoritas penduduk Balikpapan berapa belum ada apa-apanya terlebih dibandingkan dengan penduduk Kaltim dibandingkan dengan seluruh Kalimantan tambah lagi seluruh Indonesia berapa berapa persen sedikit demikian pula kondisi para sahabat dahulu orang-orang yang masih dalam Islam di awal-awal jumlah mereka pun minoritas sehingga tantangannya pun luar biasa berat ya. tidak semudah ya, di lisan maka ini ayul ikhwah rahimakumullah hal ini penting untuk kita ingatkan sebagai bentuk ya, tasliyah ya, penghibur bagi kita semuanya bahwa ini merupakan satu kenikmatan yang sangat besar yang Allah berikan kepada seorang hamba ketika Allah Subhanahu wa taala eh, menjadikan seorang hamba senantiasa terkait hatinya dengan rumah-rumah Allah dengan majlis-majlis ilmu. Namun perlu ditanbih di sini bahwa ketika seorang diberikan taufik, diberikan kemudahan untuk bisa mulazamah terus-menerus istimrar menghadiri majelis-majelis ilmu dimanapun berada. Ya. Di sini di Mahad, ya. demikian pula di tempat-tempat yang lainnya. Kalaulah ada atau di kota yang lainnya dari majelis ilmu maka perlu ditandih dan perlu diperhatikan bahwa kebiasaan ini bagus dan kita niatkan adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekedar rutinitas. Bukan sekedar rutinitas. Karena terkadang seseorang saking seringnya dan terus-menerusnya di atas satu amalan ibadah tanpa terasa kurang di dalam menghadirkan niat kurang di dalam menghadirkan keikhlasan dan menghadirkan hati bahwa dia dalam kondisi ibadah. Berapa banyak seorang ketika sholat tanpa terasa tergerak saking biasanya, ya, tanpa terasa. Ya. Ruku berdiri, ruku sujud, ya, duduk, tasyahud dan yang lainnya. Ya. Tapi terkadang kurang menghadirkan hati dianggap sebagai rutinitas semata sehingga pikiran pun kemana-mana ya. dia sholat jamaah di masjid namun pikirannya di rumah tidak sedikit di antara kita yang tubuhnya sholat jamaah maghrib di sini namun pikirannya di kantor atau di lapangan atau di tempat-tempat yang lainnya kenapa karena ibadahnya sudah menjadi kebiasaan hilang, ruh ibadahnya hilang. Oleh karena itu, Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu taala mentanbih hal ini bahwa kata beliau al-muwaffaq takunu adatuhu ibadah. Wal ghafilu takunu ibadatuhu adat bahwa seseorang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan bimbingan dari Allah Jalla wa ala adalah seseorang yang adat kebiasaannya, perkara yang mubah yang dia kerjakan itu bisa menjadi ibadah. Kok bisa? Iya. Makannya, minumnya, olahraganya, tidurnya, perkara mubah. Namun ketika dia dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia niatkan ketika dia makan, ketika dia minum, ketika dia tidur, ketika dia olahraga, dia niatkan dalam rangka untuk kuat ibadah kepada Allah, untuk tetap segar dan semangat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menjadi ibadah dan ini orang yang mendapatkan taufik dari Allah Jalla wa ala. Namun sebaliknya, orang yang ghafil, orang yang lalai, kata beliau rahimahullah adalah orang yang ibadahnya itu menjadi ada Kok bisa? Ya tadi yang kita sebutkan. Ya. Karena sudah menjadi rutinitas tanpa terasa kurang menghadirkan hatinya bahwa dia dalam kondisi ibadah. Oleh karena itu, kita yang hadir di sini ataupun ketika kita hadir dalam majelis ilmu, niatkan dan kondisikan, hadirkan hati kita bahwa kita sedang ibadah. Ya. Sehingga akan terus mengalir ajar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan insya Allah ta'ala dengan niat yang seperti ini, ketika kita menghadirkan hati kita di dalam majlis ilmu, apa yang kita dengarkan, apa yang kita catat, itu akan memberikan manfaat kepada kita. Ya, Fadakir, fa'inna dzikra tanfau mu'mini Berikan peringatan. Karena sungguhnya peringatan itu memberikan manfaat kepada kaum mu'mini Syekh Abdul Rahman Sa'di rahimahullahu taala menyebutkan dalam tafsirnya ayat ini menjelaskan bahwa yang mampu mengambil pelajaran dan mengambil ibroh serta manfaat ataupun faidah dari sebuah ilmu dari sebuah nasihat dari sebuah wejangan baik itu yang didengar ataupun yang dicatat ya ataupun yang dilihat ya. bisa nasihat itu dilihat bisa ya. mungkin kita lihat ada spanduk ada tulisan kita lihat ya. atau yang kita dengar mungkin dengan ceramah dengan muhadharah taklim kita dengarkan ataupun setelah kita dengarkan yang kita catat Kata beliau bahwa tidak ada dari ayat tadi yang kita sebutkan, wadzakir fa inna mu'minin, ini menunjukkan bahwa tidak ada yang mampu mengambil manfaat, mengambil ibrah, mengambil faedah dari sebuah peringatan, dari sebuah nasihat, dari sebuah wejangan melainkan orang-orang yang beriman. Kenapa? Kata beliau, li'anna ma ma'hum minal imani billahi wal khasyati wal inabati wa ridwanillah wa iradati ridwanillahi azza wa jalla. Ya. Karena disebabkan adanya keimanan dalam hati-hati mereka kepada Allah dan adanya rasa takut dia kepada Allah dan taubatnya dia kepada Allah dan harapan dia untuk mendapatkan keriduan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menyebabkan seorang bisa mengambil manfaat ketika diberikan nasihat. Yang menyebabkan seorang mendapatkan teguran, merasakan bahwa ayat itu, hadis itu, perkataan ulama itu, itu teguran bagi saya. Siapa itu? Orang-orang yang beriman. Siapa mereka? Orang-orang yang ada keimanan dalam hatinya kepada Allah, ada rasa takutnya kepada Allah dan harapan dia untuk mendapatkan jannah Allah Subhanahu wa taala. Hanya mereka yang bisa mendapatkan manfaat dari sebuah nasihat. Nah, maka ini ayat ikhwah fadzakir ya. inna fa'ati dzikra sayadzakaru يخشى. yakhsha fa yatajannabuha al-ashqa dalam surah al-a'la berikanlah peringatan ya. karena sungguhnya peringatan itu akan memberikan manfaat siapa itu kata Allah alladzi ya, sayadzakaru man yakhsha ya. bahwa yang akan mengambil ibrah tadakkur mendapatkan peringatan dan mengambil manfaat dari sebuah nasihat adalah orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adapun orang-orang yang kafir maka mereka akan menjauhi nasihat itu. Oleh karena itu, ya, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa tergolong dan termasuk ya, dari orang-orang yang bisa mengambil manfaat dari sebuah nasihat. Ya, saya serukan untuk diri saya pribadi demikian pula hadirin sekalian ya, kalimat ini mungkin mudah untuk diucapkan namun berat untuk diamalkan namun kita berusaha ya, saling mengingatkan ya. sehingga ketika kita mendengarkan satu ceramah menulis satu faedah membaca satu nasihat kemudian tidak tergerak hati kita tidak bergeming tidak ada upaya untuk merubah keadaan kita untuk menjadi lebih baik, maka tuduh hati-hati kita, diri-diri kita bahwa kita dalam kondisi lemah iman. Dalam kondisi lemah iman, tuduh. Ya, ketika kita sudah faham dengan sebuah nasihat, sudah faham dengan sebuah kalimat, sebuah faedah, ya, dengan apa yang kita catat, namun toh kondisi kok kita, kondisi kita kok seperti ini terus. Gak ada perubahan. Mudah untuk terjatuh kepada kemaksiatan. Berat untuk mengamalkan ketaatan. Hati-hati. Ini menunjukkan lemahnya hati kita. Maka ini, ayo ikhwah, rahimakumullah. Apa yang disebutkan dan diingatkan oleh para ulama kita. Dan ini tentunya ya, menunjukkan kepada kita dalamnya keilmuan para ulama kita dan keikhlasan mereka di dalam menggoreskan tinta-tinta mereka dalam kitab-kitab mereka dan ini semuanya ada dalam kitab-kitab mereka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah Pada malam hari ini insyaallah taala kita akan menyebutkan satu permasalahan yang terkait dengan asbabul khasarah ya. sebab-sebab yang mengantarkan seorang terjatuh ke dalam kerugian dan ini tentunya satu hal yang mengkhawatirkan dan ini adalah dalam rangka atau sebagai bentuk upaya kita untuk tidak termasuk orang-orang yang rugi. Orang-orang yang mendapatkan ya, kebangkrutan dalam kehidupan dunia. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam firman-Nya wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr ya. Allah bersumpah dengan al-'asr yang makna yang lebih akrab, yang lebih rajih adalah masa ataupun waktu. Di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan salah satu dari makhluknya yang menunjukkan pentingnya dan besarnya perkara waktu sehingga kita pun sebagai hamba Allah dituntut untuk bisa memanfaatkan dan mempergunakan dengan baik. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya seluruh manusia dalam kondisi al-khusr. Dalam kondisi merugi. Al-khusr ayo ikhwah rahimakumullah di dalam Al-Qur'an atau dalam nusus nas-nas memiliki beberapa makna. Makna yang pertama adalah al-ghubn ya, atau merugi. Ya. Nah, dan ini seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala Fa'budu ma syi'tu min dunih. Sembahlah dari selain Allah apa yang kalian inginkan. Qul innal ladzi eh, qul innal khasirin alladziina khasiru anfusahum yaumal qiyamah. Ala dzalika huwal khusranul mubin. Dan katakan wahai Nabi bahwa sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang telah merugikan diri-diri mereka. Aladzalika huwal khusranul mubin. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan kerugian yang nyata. Ya. Maka ayat ini menunjukkan dan menjelaskan makna yang pertama dari al-khusr ya, yaitu al-ghubn. Dan demikian pula dalam nas yang lainnya seperti dalam hadis yang sahih yang masyhur di kalangan kita nikmatani magbun fihi makatsiru minan nas as-sihhat wal farah ya, bahwa dua kenikmatan yang kebanyakan manusia ghubn merugi ataupun lalai dengan dua nikmat tersebut yaitu as-sihhat wal farah nikmat sehat dan nikmat waktu luang ini juga menjelaskan bahwa makna al-khusr adalah ghuban. Kemudian makna yang kedua dari makna al-khusr adalah ad dolal, Kesesatan. Dan ini seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Di antara penafsiran para ulama bahwa kerugian yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah abdalal ya, kesesatan. Demikian pula makna yang lainnya, makna yang ketiga di antara makna al-khasarah, al-khusr adalah an-nuqsan, berkurang. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala wa idza kaluhum awazanuhum yukhsirun. Ya. Apabila mereka menimbang ya, maka mereka yukhsirun, ayun eh, yunkisun, mengurang-urangi. Ya. Nah, maka ini sengaja saya sebutkan sebagai faedah kepada kita tatkala kita membaca ayat Al-Qur'an Ya, mendapati lafadz al-khusr maka ternyata di sana ada beberapa makna. Dan itu tergantung siakul ayah, konteks ayat ya. Nah, dan masing-masing memiliki makna yang berbeda satu dengan yang lainnya. Kemudian di antara makna al-khusr juga adalah al-ajiz. Ya. Lemah. Ini seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala ketika Allah menghikayatkan tentang kisah ya, perkataan ikhwatu Yusuf saudara saudara Yusuf salam, Nabi Yusuf ya. ketika mereka mengatakan qalu la in akalhu dhib ya. wa nahnu usbatun inna idzal khasirun mereka mengatakan ikhwatu Yusuf, saudara-saudaranya Yusuf alaihi salam ya. Apabila kalau seandainya ya, Nabi Yusuf alaihi salam yang waktu itu masih kecil dimakan oleh serigala dalam kondisi kami ini berjamaah, berkelompok ya, maka niscaya kami tidak bisa apa-apa. Ya. Tidak bisa berbuat apa-apa, kami lemah ya yani ketika saudara-saudara Yusuf alaihissalam membujuk ya, ayahnya untuk bisa mengajak main Yusuf alaihissalam ya, untuk merencanakan sesuatu ya. seperti yang disebutkan secara lengkap dalam surah Yusuf maka ini Ashur muslim rahimakumullah ya, beberapa makna dari makna al-khusr di antara makna yang lain juga adalah al-uqubah ya, hukuman ya. di antara makna al-khusr adalah al-uqubah hukuman seperti ayat yang menjelaskan dan menghikayatkan bagaimana perkataan Adam alaihissalam dengan Hawa ya, alaihissalam Eh? sebutkan, disebutkan qala ya. Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna lanakunanna minal khasirin ya. ya Allah ketika keduanya berkata ya Allah wahai Rabb kami sesungguhnya kami telah berbuat zalim ini telah terjatuh pada pelanggaran maka apabila engkau tidak mengampuni kami dan tidak memberikan rahmat kepada kami niscaya kami menjadi orang-orang yang khasirin itu orang-orang yang akan mendapatkan hukuman demikian pula makna yang lainnya dari mada al khusr adalah al halak ya, kebinasaan ini seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan tentang perkataan Nabi Saleh alaihi salam kepada kaumnya, zidunani ghairu taksir." Ya. Bahwa tidaklah kalian itu menambah kepadaku melainkan khusr, yaitu kebinasaan. Yaitu ketika kaumnya mengajak ya, Nabi Saleh alaihi salam untuk melakukan perbuatan kesyirikan. Maka ini ayol ikhwah beberapa makna beberapa makna dari makna al-khusuf. Yang pertama apa? Hah? Merugi, Ruben. Yang kedua, ajis Yang ketiga, hmm? apa? Dolal. Yang keempat, ya. halak kemudian Okubah ya. ada yang kurang Hah? Tidak. Baik. Maka ini ayol ikhwah rahimakumullah terkait dengan makna khusr. Dan Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya telah menjanjikan kepada setiap orang yang beriman berupa pasangannya di dalam jannah dan ini sebagai jaminan dari Allah Subhanahu wa taala agar mereka tidak menjadi orang-orang yang merugi oleh karena itu disebutkan oleh Imam Qurtubi rahimahullah dalam tafsirnya dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma kata beliau laisa min ahadin illa wa khalaqallahu lahu zaujatan fil jannah wa idza dakhala an-nara khasira nafsahu wa ahlahu kata beliau radhiyallahu taala anhuma tidak ada seorang pun ya, yang hidup di atas muka bumi ya, melainkan Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan baginya seorang istri di dalam jannah seorang istri di dalam jannah. Artinya apa? Ini merupakan kabar gembira bagi siapa saja. Bahwa pintu jannah terbuka bagi siapa saja. Bagi setiap orang yang beriman dan yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak terbatas kepada kalangan tertentu. Tidak terbatas kepada suku tertentu, bangsa tertentu, kabilah tertentu ataupun yang lainnya menyisihi sebagian anggapan keyakinan yang keliru, yang salah ketika ada yang meyakini bahwa surga itu hanya terbatas bagi Nasrani saja. Surga itu terbatas hanya Yahudi saja. Surga itu terbatas hanya bagi orang-orang yang menjadi keturunan Nabi saja. Oh tidak. Maka beliau radhiyallahu taala anhuma menyebutkan bahwa setiap orang itu telah Allah ciptakan pasangannya di dalam jannah. Namun kata beliau, wa idza nar, namun apabila seseorang masuk ke dalam jannah, khasir nafsahu ahlahu, maka dia menjadi orang yang merugi. Rugi dirinya dan rugi keluarganya. Gak dapat. Oleh karena itu Al Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala beliau menyebutkan ya la khasarata a'dham min khasarati man فرق bainahu wa bain يوم yaumal hasrati wan nadamah tidak ada satu kerugian yang jauh lebih besar daripada kerugian ketika seseorang dipisahkan dari orang yang dia cintai. Itu pasangannya di dalam jannah. Ketika dia masuk ke dalam neraka, Allah pisah antara dia dengan pasangannya. Ya. Yaitu pada hari yang penuh dengan penyesalan dan penuh dengan kesulitan. Maka ini ayat ikhwah, eh, asungan dari Allah Subhanahu wa taala, demikian pula penasiran para sahabat dan para ulama memberikan dorongan kepada kita untuk tidak menjadi orang-orang yang merugi. Dan asbabul khasarah, sebab-sebab untuk mendapatkan kerugian itu sangat banyak. Ya disebutkan oleh para ulama. Namun di sini saya ringkas dan mudah-mudahan memberikan manfaat. Yang pertama di antara asbabul khasarah adalah asyirku billah. Kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Ya. Ayat ini diarahkan kepada Rasulullah alaihi salatu wasalam. Ya. Namun tentunya hal ini diarahkan kepada seluruh umatnya. Apabila engkau wahai Nabi terjatuh kepada kesyirikan, maka niscaya amalanmu terhapus dan engkau sungguh menjadi orang-orang yang merugi. Maka ini menunjukkan bahwa di antara sebab seorang mendapatkan kerugian adalah ketika seorang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini PR bagi kita semuanya. Ya, pekerjaan besar, proyek besar untuk kita membahas dan mengetahui secara detail apa itu syirik beserta macam-macamnya. Agar kita jangan terjatuh dan termasuk orang-orang yang merugi. Ya. Dan kita berhati-hati dan berusaha untuk menyelamatkan diri-diri kita untuk tidak menjadi orang-orang yang merugi. Oleh karena itu Rasulullah alaihi salatu wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari Abi Musa ya, ataupun dari Abi Malik Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam "Kullu nasi yaghdu fabi'u nafsahu famu'tiquha aw mubiquha setiap orang itu pada pagi hari mereka berjalan. Maka di antara mereka menjual dirinya. Maka ada di antara mereka yang berusaha untuk menyelamatkan dan membebaskan dirinya dari api neraka. Hari-harinya dilalui untuk taat kepada Allah. Dan di antara mereka ada yang menjerumuskan diri mereka ke dalam kemaksiatan ya, dan menggelincirkan mereka ke dalam neraka jahanam bi'audzubillah ini ayat ikhwah bagaimana peringatan dari Nabi alaihi salatu wassalam kepada kita untuk kita ketika pagi hari meniatkan berusaha membebaskan dan menyelamatkan diri kita dari api neraka konsekuensinya apa ya berusaha menjaga lisan menjaga tindak tanduk kita seluruh perbuatan kita dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala yang kedua, min asbabil khasarah adalah al kufur billah. Kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga mirip dengan yang pertama. Mirip dengan yang pertama. Sehingga ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah menjadi perhatian bagi kita untuk jangan sampai terjatuh kepada kesyirikan terlebih kekufuran. Ini juga PR bagi kita semuanya untuk mengetahui jenis-jenis kekufuran. Ya, dan ini hukumnya fardu ain, tidak boleh tidak, wajib bagi setiap kita untuk mengetahui dua hal ini. Ya, sebagaimana wajibnya kita untuk mengetahui tauhid dan mengetahui secara mendetail agar jangan sampai kita terjatuh kepada kesyirikan terlebih kekufuran. Kemudian di antara sebab yang lainnya adalah al-fasad fil ard wal ma'asi bahwa termasuk sebab-sebab al-khasarah adalah membuat kerusakan di muka bumi dan kerusakan yang paling besar yang ada di muka bumi adalah kemaksiatan kemaksiatan ini juga mirip dengan yang tadi ya. satu dengan lainnya yang lainnya tidak bisa terlepas saling terkait ya. saling terkait Kemudian sebab yang lainnya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah adalah at bil haq. Ya. Mendustakan kebenaran. Ini berhati-hati. Seseorang terkadang ketika mengetahui al-haq, mendengarkan nasihat, mendapatkan teguran dari saudaranya, ya, mendengarkan ceramah, dia dustakan. Hati-hati. Ya, ini sebab seorang mendapatkan kerugian. Demikian pula sebab yang lainnya. Ringkas, ya. karena waktu sudah isya. Yaitu al-istighal di dunia. Terlalu sibuk dengan perkara dunia sehingga lupa dengan akhirah. Ini juga sebab kerugian. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wal auladukum Nanti gerilah Wahai orang-orang beriman Janganlah melalaikan kalian ya. Anak-anak kalian Harta-harta kalian Dari berzikir kepada Allah Dari taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Mama yaf'al dhalika faulaikuhumul khasirun Para siapa yang melakukan hal itu ya, Dunianya itu melalaikan dia Maka dia menjadi orang-orang yang merugi ya. Oleh karena itu kita tanamkan dan kita ya, berusaha untuk mengingatkan diri kita, keluarga kita, anak-anak kita untuk menjadikan dunia itu serendah-rendahnya. Kita dituntut ya, untuk mencintai apa yang Allah cintai dan Rasulullah cintai. Dan kita dituntut untuk membenci dan merendahkan apa yang Allah benci dan Rasulnya benci serta apa yang Allah dan Rasulnya rendahkan. Dan kita mendapati bahwa di antara perkara yang Allah dan Rasulnya rendahkan kalau kita membaca ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dunia. Sehingga sungguh sangat keliru ketika seorang menjadikan harapan dan angan-angannya dalam kehidupan dunia ini adalah bagaimana mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Bagaimana untuk bisa meraih kedudukan setinggi-tingginya di hadapan manusia. Bagaimana bisa mendapatkan gaji sebesar-besarnya? Keliru. Tujuan kita adalah bagaimana bisa meraih kecintaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, keridhaan yang mulia di sisi Allah Jalla wa ala. Itu yang kita inginkan. Sehingga seluruh aktivitas kita di dunia ini diarahkan ke situ. Insya Allah taala kalau kita niatnya seperti itu, kita akan senantiasa terbimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya dan sambil meminta dan bermusyawarah dengan ahlul ilmu orang yang memiliki ilmu kalau kita mungkin satu saat satu hari mendapatkan kesempitan ya mengalami kejenuhan maka kita bermusyawarah ya. datang majlis ilmu ataupun datang kepada seorang ahli ilmu orang yang memiliki ilmu musyawarah ya meminta nasihat insya Allah bermanfaat ya Kemudian di antara sebab yang lainnya adalah satu corona isu. Di antara sebab-sebab seorang mendapatkan kerugian adalah suka bermajlis dengan teman-teman yang buruk. Ini juga menyebabkan seorang rugi dan bangkrut. Ya. Sebagaimana pepatah Arab mengatakan, manjalasa janas seseorang yang bermajlis ya seseorang yang duduk bersama dengan orang lain itu akan janas akan berusaha untuk mengikuti menjadi satu jenis ya sahib sahib seseorang yang bersahabat dengan orang lain itu teman itu akan menarik ya akan menarik disadari ataupun tidak tanpa terasa ya. seorang yang aktif merutinkan dirinya untuk menghadiri majelis ilmu ya. yang mungkin awalnya dahulu ya. jangankan mendengarkan ilmu mendengarkan taklim untuk sholat saja seringnya ditinggalkan namun ketika dia berteman dengan teman yang baik itu akan sedikit demi sedikit akan merubah kebiasaannya dan berusaha untuk mengikuti mereka dengan izin Allah Subhanahu wa taala dengan fitrahnya. Ya. Namun ketika seorang dekat dengan orang yang buruk, maka tanpa terasa dia dia pun akan diseret ya, untuk menjadi buruk pula. Ya. Sebagaimana anak-anak ketika tinggal di rumah, ya. kita mungkin tidak terlalu banyak, apalagi kedua orang tuanya pendiam. Ya. Namun anak ini bisa jadi ya, menjadi buruk dengan tingkah orang tuanya yang jelek biasa makan dengan tangan kiri misalkan anaknya dibilangin nak kalau makan pakai tangan kanan namun ketika orang tuanya makan dengan tangan kirinya anak lupa dengan ucapan dan nasihat orang tuanya yang diingat adalah pemandangan di hadapannya apa itu orang tua yang makan dan minum dengan tangan kirinya ini contoh kecil saja artinya apa seorang anak ya, dengan fitrahnya akan berusaha untuk mengikuti dengan apa yang dia lihat dan apa yang dekat dengannya. Terlebih orang yang dewasa. Kemudian pula di antara sebab yang menjerumuskan seorang ke dalam kerugian adalah dunusaumbillah ya. berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sangat berbahaya. Ya. Dan ini penyakit yang sangat samar, ya. tersembunyi dalam hati-hati seorang muslim atau seorang mukmin. Terkadang seseorang ketika diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala yang dahulunya mungkin preman, gelandangan, tidak mengenal Islam, apalagi sunnah. Namun ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepadanya untuk bisa mengenal tauhid dan sunnah, yang mungkin ketika dahulu di masa gelapnya dia bergelimang dengan harta orang yang terpandang namun ketika dia mengenal sunnah Allah uji dengan kemelaratan, dengan kefakiran serta kemiskinan, jangan sampai hati kita donusau berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ah, ini gara-gara saya kenal sunnah. Gara-gara saya aktif taklim di kilo 5, saya jadi melarat. Ya. Saya jadi miskin. Usaha aja saya jadi bangkrut. Ya. Bisnis saya jadi menurun, melorot dan seterusnya. Jangan sampai ini donusau ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala ingin mengetes sejauh mana keimanan Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ujian dari Allah. Ingat. Ya. Dan ketika kita terjatuh ke dalam hal ini, maka kita menjadi orang-orang yang rugi. Dan musau. Ya. Maka ini ayol ikhwah. Ya. Apa yang mungkin bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini mudah-mudahan memberikan manfaat dan bisa masih banyak sebab ya, sebab-sebab yang lainnya dan apa yang kami sampaikan ini merupakan hal-hal yang inti dari sebab-sebab yang menjerumuskan seorang ke dalam kerugian dan keberadaan saya di sini ya sebagai istijabah untuk memenuhi ya, permintaan dari Abdul Fadil Abu Ahmad Habibullah taala yang sungguhnya dars beliau lebih ya kita cintai dan lebih kita harapkan. Namun mudah-mudahan apa yang sedikit kami sampaikan ini memberikan manfaat kepada kita semuanya dan terlebih kepada saya pribadi dan atas kelebihan dan kekurangan yang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila huna walhamdulillah.